Kita masih dalam pembahasan tentang kaidah-kaidah dalam memahami tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Abu Bakar Ismaili berkata, eh, wa ya'taqidun an Allah taala mad'u bi asma'i al husna wa mausufun bi sifatihi allati sama wa wasafa biha nafsahu wa wasafahu biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Aimma Ail hadis, imam-imam Ail hadis, al-sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diseru dengan nama-namanya yang paling indah ya dan disifati dengan sifat-sifat yang dia mensifati dirinya dengannya ya wa wasafau biha Nabi sallam dan dengan sifat yang disifati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah definisi al-sunnah wal jamaah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah kita sampaikan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang al-husna dan sifat-sifat yang paling mulia yang wajib untuk kita menetapkan apa adanya. Kita sudah sampaikan kemarin dari buku yang lain, ini penjelas dari apa yang kita akan sampaikan Al-Qawaid wa Dawabit As-Salafiyah fi Asma wa Sifati Rabbil Bariyah. Eh, kaidah-kaidah salafus saleh dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Dr. Ahmad bin Muhammad bin Sadiq An-Najjar, eh, sudah kita sampaikan eh, kemarin. Beliau lulusan dari Universitas Islam Madinah dan buku ini dapat rekomendasi daripada para ulama di antaranya Syekh Ibrahim dan Syekh Sulaiman Aruheli rahimahum Allah taala. Di sini ada eh, kaidah-kaidah yang sangat bagus untuk kita eh, paling tidak sedikit mendalami tentang tauhid asma wa sifat karena sudah kita sampaikan bagaimana keutamaan ilmu ini bahwasanya ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah merupakan semulia-mulia ilmu agama eh, jika dibandingkan dengan ilmu fikih, ilmu waris atau ilmu akhlak, ilmu dakwah maka ilmu tentang tauhid asma wa sifat ini adalah ilmu yang paling mulia karena berkaitan dengan zat yang paling mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas 8 kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya masih panjang ya kaidah-kaidahnya masih banyak kaidah-kaidahnya. Ya, kita berusaha jadi sedikit untuk memahaminya. Kaidah yang berikutnya yang kesembilan dalalatul asar alal muasir hujjatun fi babil asma wa sifat. Bahwasanya adanya fenomena ya dalam kehidupan manusia dalam makhluk ini itu merupakan hujjah dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebetulnya dalil logika yang didukung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh mungkin sudah pernah kita sampaikan dulu contoh tentang eh tauhid rububiyah. Bagaimana ketika Imam Abu Hanifah rahimahullah taala mendebat orang ateis yang dia tidak mempercayai wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bagaimana pendapatmu tentang sebuah kapal yang berlayar tanpa nakoda. Dia eh, menepi di pelabuhan kemudian dia berangkat lagi eh, menurunkan penumpang tanpa nakoda. Eh, kata orang ateis tersebut tidak mungkin mustahil. Nah, ya. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, kalau kapal yang sekecil itu dibandingkan langit dan bumi, tidak mungkin ada ya sendiri, tidak mungkin berlayar sendiri, maka apalagi langit dan bumi yang sebesar ini. Pasti ada yang menciptakannya. Ini dari logika untuk menetapkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula di sini dalil logika juga digunakan untuk menetapkan nama dan sifat Allah. Meskipun ini hanyalah sampingan saja. Yang utama dalam menetapkan nama dan sifat Allah adalah ya dalil nakal, dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Eh, sudah kita sampaikan pada poin yang pertama dan yang kedua dalam menetapkan nama dan sifat Allah harus didasari oleh dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena masalah gaib, tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan dalil wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun logika kita pakai untuk mendukung saja dalil Al-Qur'an Sunnah. Intinya Al-Qur'an Sunnah itu dalil yang utama, sedangkan logika ini hanya sekedar sampingan saja untuk mendukung tadi Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Eh diandai di sini eh bahwasanya adanya eh, fenomena dalam kehidupan makhluk itu bisa dijadikan ya sebagai dalil dalam tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Eh di antaranya eh ketika ada manusia yang paling ya indah, paling tampan di dunia ini. Eh di antaranya siapa? Nabi Yusuf alaihi assalam. Demikian pula dengan Nabi kita Adam alaihissalam, bapak kita yang mana orang-orang yang masuk ke dalam surga nanti ala surati Adam. Ya, dengan wajahnya Nabi Adam yaitu Ya, semuanya dalam keadaan indah. Kalau makhluk saja indah seperti itu, maka kata pak ulama, Allah lebih indah daripada semua makhluk-makhluknya. Apalagi Rasul mengatakan, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Nah, ini diantaranya kata pak ulama, kalau makhluk saja ada yang indah, apalagi sang penciptanya. Kalau makhluk saja ada yang paling kuat, Eh, di antaranya kaum Samud dahulu yang mereka bisa membangun bangunan dari apa? Dari tebing, dari eh, gunung dan bukit. Yang ini teknologi sekarang belum eh, mengalahkan teknologi zamannya kaum Samud. Mereka adalah kaum yang sangat amat eh, perkasa. Maka kita apa ulama, Allah lebih perkasa daripada semua makhluk makhluknya. Meskipun demikian, sekali lagi ini sekadar sampingan saja. Karena Allah mengatakan, Inna Allah kawiyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha ya eh, kuat yang Maha Perkasa. Intinya sekali lagi, kalau di dalam makhluk ada hal-hal seperti tadi, keindahan, kekuatan, demikian pula makhluk punya ilmu, apalagi sang penciptanya. Itu maksud kaidah kaidah ini. Eh, bisa menetapkan nama dan eh, nama dan sifat Allah, namun lewat apa segi logika, meskipun ini sekedar sampingan saja. Inilah bedanya alusunawal wal jamaah dengan kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok alil bid'ah kalau kelompok kelompok al-bid'ah menjadikan dalil akal sebagai eh, dalil utama. Yang pertama, sedangkan dalil al-qur'an alternatif sunnah sampingan saja. Kalau cocok diambil, kalau nggak cocok takwil takwilkan. Atau kalau hadis dikatakan itu hadis ahad, ya dan lain sebagainya. Ini bedanya sekali lagi antara al-sunnah dengan al-bid'ah. Kalau al-sunnah menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai dalil utama, dalil akal sampingan. Ya. Namun kalau al-bid'ah mereka menjadikan akal sebagai dalil utama dan pertama dalil Al-Quran hanya sampingan saja. Namun maka jangan heran kalau antum melihat alil bid'ah juga mencomot hadis, mencomot Al-Quran. Namun kalau ada ayat dan hadis yang kelihatannya menabrak eh, akidah mereka, mereka berusaha untuk lari dari dalil-dalil tersebut. Eh, sangat sekali jelas masalah apa? Allah ada di atas langit. Dalilnya kata ulama ribuan. Namun mereka apa? Tidak mau menoleh sama sekali kepada dalil-dalil tersebut. Eh, kalau mereka menoleh pun untuk mereka takwil-takwilkan. Ya. Intinya sekali lagi, itulah perbedaan al-sunnah dengan alil al-bid'ah. Ya, kita sekali lagi menggabungkan dua dalil, dalil nakal dan dalil akal. Akal kita tidak sampingkan, akal tidak kita diadakan. Namun akal kita tempatkan pada tempatnya diantaranya untuk mentauhidkan Allah baik dalam rububiyah, uluhiyah ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kaidahnya masih ada kaitan dengan kaidah yang tadi al-manqulus sahih la yu'ariduhu ma'kulun sore qatun. Ya, bahwasanya dalil yang sahih ya dari hadis khususnya misalnya kalau Al-Qur'an jelas sahihnya tidak ada yang la yu'aridu ma'kulun sore tidak mungkin ya bertentangan dengan akal yang yang sehat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyu Al-Qur'an dan Sunnah dan Allah yang menciptakan akal manusia tidak akan mungkin apa? Bertentangan. Karena sumbernya dari Al-Khalid yang satu. Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai kalam Allah, sebagai wahyunya. Allah yang menciptakan apa? Akal manusia. Tidak akan mungkin bertentangan. Kalau bertentangan, berarti akalnya tidak tidak sehat. Sudah tidak sesuai dengan fitrahnya. Ya, contoh seperti yang sudah kita sampaikan tentang Allah ada di atas langit. Bahwasanya akal yang sehat itu pasti meyakini Allah ada di atas langit. Eh, karena itu secara logika namanya yang mulia pasti ada di di atas, bukan di mana-mana, bukan di tempat-tempat yang yang kotor. Karena secara logika tidak mungkin Allah di mana-mana. Apakah Allah di tempat eh, ya eh, yang kotor, di toilet, di tempat prostitusi, di diskotik, naudzubillah min dalik, di pasar yang penuh dengan kemungkaran? Tidak mungkin. Naudzubillah min dalik. Secara logika tidak masuk. Eh akidah yang mengatakan Allah ada di di mana-mana. Namun yang benar secara logika sesuai dengan akal yang sehat ya meyakini bahwasanya Allah ada di atas langit. Apalagi sekali dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis sangat amat banyak sekali. Eh, sekali lagi al-mangkulu sahih la yu'aridhu maqulun sahih. Bahwasanya nas yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal yang yang sehat. Meskipun harus kita yakini pula terkadang sebagaimana kata Al Imam Ibn Abil Is Al Hanafi dalam kitab beliau Syarah Akidah Tahawiyah asyara'u qad ya'ti bima yaharul ukul. Ya, atau bima taharul ukul. Bahwasanya syariat terkadang datang dengan sesuatu yang belum bisa apa? dinalar dengan akal. Walakinnahu la ya'ti bima tuhilul ukul. Akan tapi syariat tidak mungkin mendatangkan sesuatu yang mustahil. Ya. Sekali lagi kata Imam Ibn Abi Is Al-Hanafi dalam kitab beliau sarakiyah Tahawiyah Syariat itu terkadang mendatangkan sesuatu yang terkadang akal belum bisa apa menalarnya. Itu bukti bahwasanya memang manusia itu lemah. Itu bukti bahwasanya akal manusia terbatas. Tidak semuanya bisa apa dinalar oleh oleh akal manusia. Seperti yang sudah sering kita sampaikan. Manusia yakin dirinya punya apa? Arroh. Namun tahukah manusia itu Bagaimana bentuk rohnya? Apa warnanya? Dari zat apa dia itu? Ya. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Karena itu masalah apa? Ghaib. Makanya Allah mengatakan yas'aluna akanir ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Jawabnya, ruh itu perkara Allah SWT masalah ghaib. Gak ada yang bisa mengetahuinya. Eh, syariat terkadang mendatangkan sesuatu yang akal belum bisa apa menyalarnya. Namun tidak mungkin itu apa mustahil. Artinya tidak mungkin itu tidak benar, pasti benar. Cuma memang akal manusia apa? Serba terbatas. Contoh misalnya dalam kita menalar, ya takdir, ya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita apa? Ya menalar semuanya. Ya, makanya kata Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah, wa asul qadar sirrullah taala fi khalqihi lam yattali ali malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya asal takdir itu ada rahasia Allah, rahasia ilahi. Malaikat dan Rasul yang paling dekat dengan Allah tidak mengetahui apa dibalik hikmah takdir Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Terkadang kita ditimpa musibah. Terkadang kita nggak bisa mengetahui apa hikmah dibalik musibah tersebut. Ya, sampai secara apa terperinci, secara detail mungkin secara umum mungkin ya kita mengetahui hikmah baik musibah untuk Allah menyadarkan kita, untuk Allah membuktikan cintanya kepada kita, kita diuji, untuk Allah mengangkat derajat kita. Namun terkadang kita nggak bisa menalarnya secara langsung. Mungkin kita bisa mengetahuinya nanti tahun depan, ya. Setelah berapa saat lamanya baru kita tahu, oh ini tah, ya hikmah daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala demikian demikian. Ini intinya bahwasanya manusia itu terbatas akal pikirannya. Makanya sekali lagi jangan dijadikan akal sebagai apa? Timbangan ya kita jadikan Al-Quran dan hadis sebagai apa? Sebagai timbangan. Ya sudah pernah kita sampaikan dalam beberapa majelis. Eh, contoh orang yang membalikkan eh, kebenaran ini. Eh, seperti seorang pedagang di pasar. Eh, kalau antum lihat pedagang daging misalnya. Kalau ada pedagang daging, ya dagingnya ditaruh di bawah, timbangannya ditaruh di atas. Eh, daging untuk menimbang. Apa pendapat antum? Hah? orang apa? Enggak waras. Daging itu ditimbang, bukan daging dijadikan apa? Alat timbangan. Kan begitu. Eh, demikian pula eh, akal dengan Al-Qur'an. Akal dijadikan timba, akal dijadikan apa? Yang ditimbang, bukan untuk menimbang. Al-Qur'an yang dijadikan untuk apa? Timbangan. Eh, dijadikan Al-Qur'an untuk menimbang segala sesuatu, ucapan manusia, perbuatan manusia, keyakinan manusia. eh adapun sekali lagi akal itu yang ditimbang dengan Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an yang ditimbang dengan apa? akal. Eh perumpamaan seperti tadi. eh penjual buah-buahan eh jeruk misalnya jeruk dijadikan timbangan Eh timbangannya ditaruh di atasnya apa Eh taruh di atasnya buah-buahan tersebut ini adalah akal yang apa yang terbalik ini sekali lagi harus diyakini akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya kaidah tadi dan yang sebelumnya 10 kaidah itu itu berkaitan dengan dua hal, berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dipisahkan lagi perincian kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Ya. 10 kaidah yang kita baca tadi dan kemarin itu berkaitan dengan dua hal, nama dan sifat Allah. Nah, sekarang ini kita mulai dari pembahasan lebih mendalam lagi kaidah-kaidah yang khusus berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Kaidah yang pertama, asma Allah tauqifiyatun. Nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya harus berhenti kalau ada dalilnya. Ya, tidak boleh kita menetapkan nama Allah kecuali kalau ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, ini sekedar perincian saja meskipun sudah secara umum kita sampaikan dalam kaidah yang sebelumnya. Tauqifiyah artinya harus ada dalilnya. Sebagaimana ibadah. Eh, kata para ulama usul fikih, al aslu fil ibadah al man'u. Ya, atau atau qif Asal ibadah itu terlarang sampai datangnya dalil yang mensyariatkan. Tidak boleh kita sholat duhur empat rakaat kecuali kalau apa? Ada dasarnya. Ini adalah apa? Kaidah usul fikih. Hukum asal dalam ibadah itu atau kif berhenti kalau ada dalilnya. Ya, dilaksanakan kalau dalilnya. Maka haram melaksanakan ibadah yang tidak ada apa? Dalilnya. Berbeda kaidahnya dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia kata para ulama usul fikih al aslu fil asya al ibaha Asal segala sesuatu dalam urusan dunia itu mubah. Semua makanan mubah. Eh, semua minuman mubah. Kecuali kalau ada dalil yang apa? Mengharamkannya. Eh, maka apa sekali lagi jangan dicampur adukkan. Eh, maka sangat eh, salah kalau ada orang mengatakan, wah oh, sedikit-sedikit bid'ah. Kalau anda pakai apa namanya sepeda motor, bid'ah berarti. Kalau haji, umroh, naik pesawat bid'ah. Ini orang yang apa? Nggak paham agama alias bodoh. Ya, karena apa? Berbeda kaidahnya. Urusan agama secara asal apa? Hah? Dilarang sampai eh, dalil yang mensyariatkannya. Makanya Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa ali amna fahuradun." Barang siapa yang melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan ajaranku, maka tertolak. Karena apa? Secara asal urusan ibadah harus ada dalilnya. Urusan urusan dunia, pakaian, eh, makanan, minuman, itu hukumnya mubah sampai eh, dalil yang mengharamkan. Semua makanan mubah, halal kecuali yang diharamkan. Contohnya Allah mengatakan innama harrama alaikumul maitata wadama man khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian ya al maitata, ya bangkai. Kemudian apa? Wadama, darah, wal khinzir, wal khinzir, dagingnya babi. Kemudian apa? Dan yang sembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan juga ada beberapa hal yang juga diharamkan oleh Rasulullah SAW seperti yang bertaring ya atau yang memiliki cakar ini sekali lagi asal dalam urusan dunia maka memang inilah dunia serba terbalik sekarang ya dalam urusan agama dihalalkan semuanya dalam urusan apa dunia banyak diharamkan dalam artian sebagai orang mengatakan oh sedikit-sedikit apa haram eh padahal apa sebetulnya sedikit-sedikit halal Coba antum bandingkan kalau antum masuk supermarket, mana yang halal, mana yang haram? Banyak yang mana? Hah? Dari makanan minuman tersebut. Banyak yang apa? Yang halal. Keliru orang yang mengatakan sedikit-sedikit haram dah, sedikit-sedikit halal sebetulnya. Cuma Anda yang sudah apa? Eh, ya, dihantui oleh hawa nafsu sehingga apa? Seolah-olah semua itu haram pada, secara asal al aslu fil asya al ibaha. Secara asal urusan dunia itu mubah. Eh kecuali kalau dalil yang ya mengharam. Seperti misalnya pakaian. Semua pakaian bagi laki-laki halal. Contoh misalnya apa? Yang kita pakai. Kecuali kalau bahannya dari apa? Sutra. Atau itu apa? Tidak menutup aurat. Atau itu apa? emusbil Tidak me, ya, tidak diangkat sampai apa? Kelihatan mata kakinya. Ini intinya apa? Secara asal semua pakaian mubah. Semua kain-kain itu mubah. Ya. Semua warna mubah. Kecuali kalau dalil yang apa? Mengharamkannya. Ya, apalagi dalam masalah akidah. Kalau ibadah saja secara asal haram, kecuali kalau ada dalil yang mensyariatkannya, apalagi masalah akidah, apalagi dalam menentukan nama-nama Allah. Ya, maka ini sekali lagi adalah apa? Sesuatu yang harus ada dalilnya. Kalau tidak, orang itu apa? Kalau istilah orang sini gelajap kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, Allah misalnya tidak punya nama Rasyid, dipanggil apa? Ar-Rasyid. Nauzubillah min dalik. Ini adalah apa? Memintari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, antum saja kalau dipanggil dengan selain nama antum, antum tidak terima. Orang tua antum dipanggil dengan apa selain nama, orang tua antum tidak terima. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan A antum a'lamu amillah. Apakah engkau lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Wala takfu ma laysa laka bi'ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu laika kana anhum mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ya langkah-langkah setan, jaring-jaring setan yaitu menjerumuskan manusia untuk berkata tentang Allah tanpa ilmu. Memberi nama Allah, mensifati Allah tanpa ilmu. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bisu'i wal fasha wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Janganlah kalian mengikuti angka-angka syaitan karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya setan itu menyeru kalian untuk berbuat kekejian dan untuk engkau berkata tentang Allah. Ya, 'ala Allah ma la ta'lamun. Berkata tentang Allah apa yang kalian tidak bak, mengetahui. Di kata ulama, berkata tentang nama dan sifat Allah tanpa tanpa ilmu, menolak sifat Allah, menetapkan sifat Allah tanpa al ilmu misalnya ini termasuk apa? langkah-langkah asyaitan. Maka sekarang kita yakini asma Allah tauqifiyatun. Nama Allah itu sudah paten di dalam Al-Qur'an dan sunnah, tidak boleh kita menambah, tidak boleh kita apa? menguranginya. Dan segera contohkan Ar-Rasyid bukan termasuk nama Allah karena tidak ada dasarnya yang sahih. Kemudian yang berikutnya, asma Allah ghairu mahsuratin. Nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Nama Allah tidak terbatas dengan bilangan 99. Nama Allah lebih dari itu. Dasarnya apa? Sabda Rasul SAW dalam doa beliau, ya, di antara ini adalah doa bagi orang yang tertimpa ya, kegalauan, kesedihan. Ya, dianjurkan membaca doa, di antaranya ada ucapan Allahumma inni as'aluka bikulis min huwalak sammaita binasak au anzal taufi kitabik au alam ta'adan min khalqik au istaksarta bi fi'il ghaibi indak antajal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri dan seterusnya eh di antaranya Rasul mengatakan ya Allah aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki sammaita binasak yang engkau apa menamakan dirimu dengannya ini yang sebetulnya dalil tadi Nama Allah itu tauqifiyah. Karena apa? Rasul menamakan ya mengatakan samai tabi nafsak ya Allah aku mohon kepadamu dengan semua nama yang engkau beri nama dirimu dengannya artinya apa tidak boleh kita beri nama seenaknya harus sesuai dengan apa yang Allah berikan nama dirinya dengannya makanya tadi Al Imam Abu Bakar Ismail mengatakan ya bahwasanya Al sunnah wal Jamaah berkeyakinan Allah itu diseru dengan nama-namanya yang al-husna dan sifat-sifatnya yang dia ya tetapkan bagi dirinya yang dia menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut dan dengan sifat-sifat yang dia mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Intinya sekali lagi, Rasul mengatakan, "Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki, sama tabi nafsak yang kau menamakan dirimu dengannya, au anzal taufik kitabik atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, au alam tau alam min khalqik atau yang kau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Eh kemudian ya au istasata bi fi'il ghaibi indak atau yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Eh di sini kata Rasul ada nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya. Kalau Allah simpan dalam ilmu gaibnya, tidak ada yang bisa apa? mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba Allah. Katakanlah tidak yang tahu di langit atau di bumi yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar dalil bahwasanya nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man asahada khalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ahsaha eh, kata sebagian ulama asal ah, artinya menghafalkannya, memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya, maka dia masuk surga. Itu kata para ulama dari segi bahasa itu bukan menunjukkan akan pembatasan nama Allah 99 saja. Itu maknanya adalah eh, Allah menyediakan surga bagi yang mau apa? menghafalkan, memahami dan mengamalkan konsekuensi daripada 99 nama tersebut. Dicontohkan ungkapan yang lain, ya. Seperti misalnya kalau ada orang mengatakan, saya punya uang satu juta yang saya siapkan untuk membayar sekolah anak saya. Apakah ini berarti dia tidak punya uang yang lain? Tidak, ya. Dia mengatakan saya punya satu juta, saya siapkan untuk apa? Bayar sekolah, mungkin di rumahnya ada satu triliun untuk apa? Bangun masjid, misalnya atau yang lainnya. Tidak apa? Eh membatasi uangnya hanya satu juta saja. Itu juga makna daripada hadis tadi. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa tadi ahsaha maka dia masuk surga. Ada nama-nama yang lain yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita membatasi nama Allahnya apa? 99 saja. Kemudian asma Allah kulluha husna. Nama Allah semuanya itu husna. Husna itu kalau diterjemahkan yang paling tepat sebetulnya yang paling ya, yang maha, yang maha baik, yang maha indah. Itu nama Allah kulluha husna. Dalilnya Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-namanya, nama-nama yang yang paling ya kalau terjemahkan yang paling baik, yang paling indah atau yang sangat amat paling ya indah ya pokoknya sudahlah tidak ada apa duanya. Ini namanya apa? Al-Husna. Ya, kalau dalam segi bahasa Arab, Al-Husna itu isim tafdil ya yang menunjukkan akan yang lebih yang paling ya seperti al akbar yang maha besar itu seperti itu, al-husna. Ya. Diperinci oleh para ulama dari Syekh Muhammad bin Syekh Timin dalam kitab beliau Al-Qawaidul Musla di antara makna asmaul asmaul husna ya bahwasanya nama-nama Allah itu ya paling indah. Eh karena apa? Di sana mengandung sifat-sifat yang penuh dengan keindahan, penuh dengan apa? kebaikan. Ya, yang maha sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali di dalamnya. Contoh, Allah punya nama Al-Hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhudu sinatu wa la naum. Nama Allah diantaranya Al-Hayyu. Allah Maha Hidup. Ya. Apa makna Allah Maha Hidup? Jadi eh, kalau dipraktekkan dalam kaidah semana mena al-husna bahwasanya kehidupan Allah penuh dengan kesempurnaan. Tidak ada kekurangan sama sekali. Ya. Kehidupan Allah tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan mungkin diiringi oleh apa? kematian. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man fan. Semua yang di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekalah wajahmu yang memiliki kemuliaan dan dan kebesaran. Manusia kehidupannya didahului oleh ketidakadaan. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia masa yang waktu itu dia belum jadi apa-apa. Itu manusia kehidupannya apa? Didahului oleh ketidakadaan. Kemudian dia hidup, Allah ciptakan, setelah itu dia akan mengalami apa? Kematian. Adapun hidupnya Allah maha sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali. Ya, tidak ada aib sama sama sekali. Di antaranya apa? La ta'khudhu sinatu wala naum. Eh manusia kalau eh, kalau Allah tidak diringi oleh apa? Rasa ngantuk atau tidur. Adapun manusia, pengajian saya tidur. Ya, ngantuk. Nah, itu di antara apa? Eh kekurangan manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha maha sempurna. Tidak ada kekurangan dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Allahu samad. Allah apa tempat kita bergantung? Kata sebagian ulama tafsir, ya Allah, ya as-samad itu Allah tidak butuh kepada apa? Siapapun, kepada apapun karena Allahus samad. Ada manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyyun hamid. Sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Tidak butuh kepada siapapun. Demikian pula di antara nama Allah Al-Alim. Allah Maha apa? mengetahui. Eh saya nama Allah Al-Alim itu di antara Al-Asmaul Husna. Kenapa demikian? Karena nama Allah Al-Alim itu ilmunya, sifat ilmunya penuh dengan kesempurnaan. Tidak ada kekurangan sama sekali. Sudah kita sampaikan, la yadilu rabbi wa Allah ilmunya tidak dijauhi oleh kejahilan dan tidak akan diringi oleh apa? Kelupaan. Manusia dulunya jahil kemudian lupa. Ya. Banyak manusia apa? jahil kemudian ya apa? Lupa kalau dia jahil. Akhirnya apa? Berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya ngomong masalah agama tanpa ilmu. Ya. Atau dia mungkin pernah belajar ilmu agama. Kemudian tahu ilmu. Kemudian apa? Lupa. Itu ilmunya apa? Manusia. Sifat manusia seperti itu. Namun Allah lah ya rabbi walansa. Itu yang namanya apa? Allah memiliki nama-nama yang al-husna. Ya, Allah namanya Al-Aziz, Maha Perkasa. Namun keperkasaan Allah tidak mendolimi manusia. Allah mengatakan, Wa ma'ana bidhallamin abid. Aku tidak pernah mendolimi seorang pun dari hamba-hambaku. Karena apa? Keperkasaan Allah itu tidak ada kekurangan sama sama sekali. Itu arti apa? Asma Allah kul husna. Ya, kita sering mendengar asmaul husna. Apa sih asmaul husna itu? Itu artinya nama-nama Allah yang paling sempurna yang tidak ada kekurangan di dalam nama-nama tersebut. Dan kata pak ulama dari Syekh Muhammad bin Saimin, setiap ya individu nama-nama Allah itu sudah sempurna. Apalagi kalau digandengkan dengan nama yang lain. Makanya dalam Al-Quran kan sering digandengkan. Wallahu azizun hakim. Wal, wa, inna wal, hamid. Dia maha perkasa lagi maha terpuji. Itu kata pak ulama ada makna yang tersirat di dalamnya. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Kisah seorang apa? ya Arab Badu yang menegur seorang yang salah ketika apa? Ya, latihan hafalan Al-Qur'an. Ya wasariku wasariqatu faqtaw yaumah jazaan bima kasabana Allah. wallahu azizun hakim. Ya, orang itu salah membacanya dengan mengatakan wallahu ghafurur arrahim. Ya, padahal yang betul wallahu azizun hakim. Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya. Ya, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa. Karena apa? Allah memberikan sanksi kepada orang tersebut. Allah tidak lemah, Allah perkasa. Namun keperkasaan Allah itu diiringi dengan apa? Hakim. Allah Maha bijaksana. Tidak ada kezaliman dalam apa? Hukumnya. Ya, ketika digandengkan itu luar biasa keindahannya. Allah Aziz, Maha perkasa, tidak lemah, Eh kalau ada orang kafir, Allah masih biarkan, bukan berarti Allah apa lemah tidak. Eh kata para ulama, Allah yum Allah yumhil wala yuhmil. Ya, kalau dalam bahasa Arab, Allah yumhil. Allah memberikan tenggang waktu. sana Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah beri ketenggang waktu. Ya, orang yang dolim misalnya, ya mungkin kalau kita lihat, oh orang yang mendolimi saya kok masih ya leluasa dia hidup, kok masih enak-enak dia hidup, tunggu saatnya. Ya, bahwasanya suatu saat dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yumhil wala yuhmil. Allah memberi tenggang waktu namun tidak mungkin Allah apa? Ya, melupakan orang yang berbuat zalim pasti suatu saat akan diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Allah aziz, Allah maha perkasa, Allah sanggup untuk binasakan. Namun terkadang Allah berikan tenggang waktu. Ya, Kemudian keperkasaan Allah diringi dengan innallah azizun hakim al-hikmah ya kebijaksanaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti asma Allah kulluha husna nama Allah itu semuanya sempurna, semuanya baik, semuanya apa? Ya, tidak ada kekurangan di dalamnya. Kemudian kaidah yang berikutnya, asma Allah a'lamun wa ausaf. Nama-nama Allah itu mencakup dua hal, ya. A'lamun menunjukkan akan zatnya Allah dan menunjukkan akan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan Allah Al-Alim, Allah Al-Aziz, itu adalah nama-nama Allah yang mana nama-nama yang banyak itu menunjukkan satu apa? Satu zat saja. Qul Allah awidur rahman ayyama tad'u falul asmaul husna. Ya. Qul Allah. Serulah Allah. Awir Rahman atau Ar-Rahman sama saja. Engkau mengatakan ya Allah, engkau mengatakan ya Rahman sama saja. Karena nama-nama itu hanya menunjukkan satu apa? Satu zat saja. Ya, ini kalau mau diperinci lagi, kata para ulama membantah kelompok Jahmiyah yang mereka mengatakan Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat. Apa alasan mereka? Akal. Ya, kalau kata mereka, kalau Allah punya banyak nama, nanti menunjukkan zatnya itu banyak. Eh, maka apa? Mereka menafikan nama-nama Allah SWT. Itu ajaran apa? Kelompok Al-Jahmiyah. Yang sudah kita sampaikan, di antara ajarannya mengatakan akhirat tidak kekal. Itu ajarannya apa? Kelompok Al-Jahmiyah. Mereka menolak nama-nama dan sifat Allah dengan dalil akal. Mereka mengatakan kalau Allah punya banyak nama, oh nanti banyak apa? Banyak zatnya. Padahal secara logika pun tidak benar itu. Karena apa? Nabi Muhammad SAW punya banyak nama. Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, dan seterusnya. Eh, sebagian kita juga ada memiliki banyak nama. Eh, ya. Namun apa? Tetap satu apa? Zatnya. Demikian pula di sini Allah. Eh, ya, nama-nama yang banyak tersebut itu hanya menunjukkan satu zat. Eh, ya. Adapun dari segi eh, yang lain dari segi makna nama-nama tersebut berbeda. Al-Aziz maknanya yang maha perkasa, Al-Alim yang maha mengetahui. Ya, intinya sekali lagi nama Allah itu mencak, mengandung dua hal, ya, menunjukkan zat yang satu dan menunjukkan makna yang banyak ya sifat Allah al-ali al-ilmu sifat Allah al-hikmah sifat Allah eh, bijaksana ilmu ya sebagainya itu kaidah apa asma Allah a'lamun wa awsaf. Kemudian kullu makana ya kaidah berikutnya kullu makana musamma munqasiman ila kamal wa naqsin lam yadkhul ismu fil asmal husna. Setiap nama ya yang di situ memungkinkan ya ada kandungan yang baik dan yang jelek, ada kesempurnaan dan kekurangan, maka pastikan itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau dalam bahasa Arab ada istilah al-maujud. Ya, Allah itu maujud, Allah itu ada. Makanya sudah kita sampaikan apa? Wujudullah. Namun kata-kata al-wujud atau al-maujud itu bukan nama Allah. Karena namanya wujud, namanya ada, itu bisa mengandung ada kejelekan, ada apa? Kebaikan. Maka al-wujud atau al-maujud bukan nama Allah. Atau asyai. Ya, asyai itu sesuatu. Allah mengatakan, Eh, kul ayushain akbaru syahada kulillah. Ya, siapakah atau sesuatu apakah yang paling besar persaksiannya? Katakanlah Allah. Kul ayu syai'in. Syai' ya, itu artinya sesuatu. Maka asyai' itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Atau kata sebagian ulama, contoh Allah berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membuat apa? Makar. Tidak ada ya dalam istilah ulama al-makir eh pembuat pembuat rencana jahat itu Allah Subhanahu wa taala namanya al-makir tidak. Ya, karena apa? Kata-kata al-makr ya membuat rencana di sini itu mengandung yang jelek dan apa? yang baik. Ya. Tidak bisa dimutlakan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini berkaitan dengan penentuan nama-nama Allah itu tidak boleh kita beristihad sendiri. Harus apa? Butuh bimbingan para ulama. Jangan asal sok, oh saya sudah belajar tauhid asma wa sifat, eh dua sesan, oh kita cari nama-nama Allah sendiri. Ya. Ini belum apa-apa ya, kita butuh bimbingan para ulama. Mana itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tadi seperti tadi, Allah mengatakan wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membuat makar. Ya, oh kalau sebagai orang yang baru belajar, oh berarti nama Allah khilmakirin? Tidak. Ya, khilmakirin itu ada sisi jelek, ada sisi apa? Baiknya. Kalau dimutlakan itu bisa sisi jelek. Namun ketika Allah mengatakan wallah khair makin Allah sebaik-baik membuat makar itu dalam rangka membalas makarnya orang-orang apa? Kafir. Ada ikatannya, tidak bisa secara mutlak. Wallah alam. Kemudian kaidah berikutnya, La yudi Allah bil asma allati laysa fiha ma yadullu alal madah. Tidak boleh Allah diseru ya dengan nama-nama yang tidak mengandung pujian. Seperti tadi, misalnya ia maujud, ya. Jangan, ya. Karena apa apalagi itu bertentangan dengan firman Allah, walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah yang al-husna tadi. Ya, ya Rahman, Ya Rahim. Maka di antara ada berdoa itu tawasul dengan nama-nama Allah yang apa? Al-Husna tadi. Di antaranya Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang mana karena Rasulullah al Hayyul Al-Qayyum itu nama Allah yang paling yang paling mulia. Ya, semua nama Allah itu mulia. Namun di antara yang paling mulia ada yang paling mulia, yaitu di antaranya Al-Hayyu Al-Qayyum. Kata Rasul kalau orang itu berdoa dengan menyebut nama ini, insya Allah akan dikabulkan. Maka kita berdoa dengan mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum urzukni, Yahya Qayyum alimni, nih misalnya. Ini adalah apa? Ya, bertawasul dengan al asmaul husna. Jangan mengatakan ya maujud, ya ya syai, ya zat, eh, ya khil makirin. Jangan. Ya, namun apa? Sebut dengan al asmaul husna tadi. Sudah. Ya, masih panjang sekali lagi perjalanan kita dalam memahami tauhid asma wa sifat. Ya, wallahu alam Aku lu qali hada wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com